الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin wal muslimat, ikhwan وفق الله يحب sudah yang berbahagia ini ya Allah SWT masih banyak memberikan kenikmatan kepada kita baik itu kenikmatan yang zahirah ataupun yang batinah kenikmatan yang tampak jelas dan kenikmatan yang tidak tampak batin Suatu hal yang patut kita syukuri bahwa tempat kita berada ini secara khusus atau secara umum Indonesia ini Allah SWT masih berikan rasa aman, rasa tempat Kita berpuasa pada bulan Ramadan ini itu dengan penuh kelapangan. Alhamdulillah makanan yang kita inginkan untuk kita dapatkan baik pada waktu buka atau buat waktu sahur. Dengan mudahnya kita dapatkan itu semuanya. Tapi kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada saudara di eh, Palestina atau kemudian di Suriah atau di tempat-tempat yang lain yang pada saat ini Allah SWT dengan cobaan di kepada mereka dengan tercapainya rasa aman dan terang di antara mereka maka ini suatu hari yang sulit untuk dicapai. Bagaimana ya orang menjadi tenang? Suara sesiman peluru, percakapan bom, itu makan kepada hari-hari. Tidak ada waktu, tidak ada hari, siang dan malam, kecuali kesenangan sesiman peluru atau percakapan bom. Siang hari tidak nampak kecuali akap di mana-mana, suara ledakan di mana-mana, malah tidak kata di apa api membara seperti aku lihat di televisi seperti itu maka ada program dari Jakarta program dari Suriah dan ini bukan yang pertama kali mereka katakan ya mereka terlihat di Gaza ini sudah tujuh tahun di blokade penjara terbesar di dunia ini ya ada di Gaza ini jadi bukan hanya sekedar serangan bom, pesawat tempur, meriam, tank, dan seterusnya. Tapi kehidupan sama sama penting. Eh, ya, kehidupan yang susah untuk mendapatkan kebutuhan yang paling mendesak pun dan mereka harus berjuang dengan cara yang sangat luar biasa dan telah mendapatkan seorang ketika saya di Gaza tahun 2013 awal tahun 2013 ada seorang berada di sana mengalami sakit di tulang belakangnya sehingga dia tidak bisa berjalan ya harus dipukul sebenarnya kalau ini yang itu dalam mudah seperti itu rumah sakit seperti ini, rumah sakit tulang, ortopedi, punya dokter tulang belakangnya, saya sadar. Tapi kalau di sana tidak ada rumah sakit yang layak dan tidak ada obat yang mencukupi bagi kesembuhan terhadap dia harus pergi ke Turki. Kemudian tidak ada, akhirnya pergi ke Turki. Perjalanan untuk sampai dari Gaza saya pertama kali tahun 2013, saya kan biasa ketemu sama saudara kita ini, kemudian saya pada akhir tahun 2013 ketemu dengan saudara ini di Turki. Dengan perjuangan yang luar biasa, bibirnya pun harus dikorban. Nah, nanti di pakai bibir, beliau ada bibir, tidak ada permasalahan orang. Di sana begitu pula dari Gaza, bibirnya pun harus dipotong. Nah, perjalanan panjang dari Gaza boleh masuk ke Mesir. Harus berapa banyak akomodasi harus dia cari untuk bisa masuk ke Mesir. Akhirnya bisa masuk ke Mesir. Kemudian setelah itu harus lagi ke Turki. Berapa banyak lagi biaya. ya seperti itu kondisi saudara istilah apa tapi yang hadis yang sangat asal itu kesehatan. Belum bisa kita mengatakan Jadi sudah melihatnya itu luar biasa. Katakan saya orang-orang yang luar biasa. Kalau sudah anda pindah, dari itu mungkin kalau kita hitung kalau di Indonesia mungkin tidak bisa kita samakan sebuah kota ya. Mungkin kecamatan lah. Ya. Kecamatan. Jadi kalau dari arah perbatasan Rafa antara Mesir dengan Gaza sampai ke Baitullah ya berbatasan dengan Israel itu mungkin perjalanan sekitar 9 kilo setengah jam lah. Lewat pesisir pantai. Ya. Nah, setengah jam. Terus dari arah pantai sampai ke perbatasan Israel di Hon Yunis. Nah, ya, itu paling banyak 6 atau 7 kilo. Itu saja. Ini yang digadah. Jadi Palestina itu dibagi menjadi dua ya. Yang satu di tepi barat, yang satu di Gaza. Tepi barat itu perbatasan antara Yordan dengan Israel atau dengan negara Yahudi. Yang kedua di Gaza, Gaza itu perbatasan dengan Mesir dan negara Yahudi, Israel. Yang di tepi barat lebih luar akan masuk ke sana tidak, sehingga Kemudian di antara jamaah umrah itu pakai semua itu ada umrah ya ke Karmain Mekah dan Madinah. Kemudian kedua apa? Pergi ziarah ke Baitul Bisa masukkan dan tidak sulit. Tinggal dapat visa bisa Yordan dan tidak sulit. Kemudian masuk ke tepi barat lewat masa ke Baitul Maqdis bisa sholat di sana. Ada punya digagas, maka polisi kita masuk ke sana. Karena ini sudah diblokir, diblokir dari segala arah. Nah, nelayan di sana hidup nah, dari hasil nah, menangkap ikan itu dari pantai sampai sekitar mungkin 6 mil saja. Itu yang diperbolehkan oleh pemerintah penjajah geologis bagi lain pada akhirnya untuk menangkapkan hanya 6 mil saja. Bayangkan 6 mil itu berapa jauh? Itu setiap itu sudah kiloan lah atau lebih lah begitu. Kira-kira ikan yang dapat apa? Itu saja juga. Karena ditutup bahwa mereka karena tidak boleh kalau sekali nelayan Palestina untuk menangkap ikan. Ya. Jadi sebuah kesulitan. Tapi dengan begitu mereka bertahan di sana. Ya. Ketika saya pernah ketemu dengan salah seorang di antara mereka, kenapa? Kalian kok capek-capek tinggal di sini. Ya. Kalau Allah Taala membuka pintu hijrah orang kalian ke Mesir atau ke negara Arab yang lain atau kemudian negara-negara seperti Malaysia membuka pintu bagi negara Palestina untuk masuk ke sana tanpa visa atau untuk lebih mudah. Kenapa tidak begitu ke lagi? Katanya tidak. Ini adalah warisan tanah warisan dari nenek moyang kami. Dan namanya Umar bin Khattab Kalau sekarang ini merupakan anak. amanah kami harus menentukan ini sampai titik darah mengalir, sampai titik darah orang Gaza yang masih hidup di sini. Kami tidak akan pernah pasti. Ya. Sementara itu mereka susah. Semuanya sebagai Israel. Uang bagai shekel, shekel itu uangnya mata uangnya Israel. Telepon semuanya HP, providernya, operatornya semua dari Israel. Nah, mobil motor semuanya pakai nomor Israel. Ya. Barang-barang pokok suplainya dari mana? Dari Israel. Karena sih menutup itu perbatasannya. Hanya itu perbatasan Israel yang bisa masuk ke Gaza itu pun hanya barang-barang dagangan dengan harga yang tinggi langit. Tapi kalau saja, kampung itu gas testing 12 kilo itu kalau di sini harganya berapa? Eh, 90 lah. Sekarang 40 dolar. 40 dolar kalau kita berapa? 400 ribu lebih. Eh, saya pernah bertanya dengan salah seorang apa namanya satpam di rumah sakit Eropa. Katanya gajinya berapa? 500 dolar. Itu bisa hidup mas bisa hidup bagaimana? Ini paling bantu saya setengah bulan aja hidup semalam bulan ini. Innalillahi. Karena semua barang-barang datang dari mana dari Israel dengan harga yang sangat sangat tinggi sekali. Ya. Saya hidup di sana alhamdulillah. Ya. ada saudara kita sini yang menerima saya tinggal di rumah mereka di jauh dan seterusnya. Pada saat itu saya berpikir untuk tinggal di hotel, hotel yang murah, nah, sehingga saya bisa bertahan agak lama di sana. Ya. Hotel yang paling murah itu semalam 150 dolar semalam satu satu eh, satu pelajar kita pada saat itu berempat jadi kalau nah, semalam kita harus mengeluarkan uang berapa? Ya. 600 dolar 600 nah, dolar atau 6 juta. Itu belum makannya. Nah, ini kehidupan di luar Semua seperti ini. Tapi dalam begitu mereka bisa bertahan. Saya ingin tahu, kok mereka bisa bertahan itu dalam kondisi seperti itu? Apa yang mereka lakukan? Ternyata jadi kalau kita orang Indonesia kan terbiasa makan nasi ya. Makan nasi pun ada ukuran minyak Nggak mungkin makan nasi, saya kan nggak mungkin ada Gitu Nah, makan nasi saja gitu mesti ya apa apa? Sayurnya Kalau kemudian ada sayurnya Jelas pasti ada Tahunya, rakitan tempe, tahu, kerupuk Nah, sulit bayangkan kalau hanya makan nasi saja atau nasi sama sayur saja. Mesti ada lauknya minimal ya pupuk apa tahu atau tempe. Kalau orang-orang seperti mereka itu terbiasa makan roti. Roti itu kalau dimakan roti saja juga bisa. Roti dibulut-bulut kemudian dimakan itu bisa dengan air putih atau minimal teh itu bisa seperti orang-orang kuliah. Ya. Walaupun barang-barang mereka perlu dapatkan, ya harus beli dengan juga apa harga yang tinggi. nah mereka terbiasa hidup dengan apa? Dengan roti dan zaitun. Makan roti dicelup dengan minyak zaitun sudah selesai. Dengan begitu mereka bertahan Maksudnya apa? batas minimal makanan yang dimakan oleh orang dan itu adalah roti saja dengan air atau dengan air teh. Tapi itu itu ditunjukkan seperti betul. Tidak pernah tidak pernah mereka merasa tertekan dan seterusnya. Ya. Ada sebuah cerita. Kalau saya lihat kalau orang memperhatikan orang hidup dalam kondisi seperti itu, rasa aman, rasa tentram, apalagi bicara masalah kemakmuran ya, begitu apalagi bicara masalah kesejahteraan ya, itu jauh dari aman anak di Ya, baik. Tapi saya perhatikan di sana itu kok semua anak-anak itu banyak sekali. Di itu penuh dengan anak-anak, di jalan-jalan penuh dengan anak-anak. Kalau sekarang serangan penjajah Yahudi ini yang banyak korbannya adalah anak-anak. Karena anak-anak ini di jalur Gaza banyak sekali. Masya Allah, satu orang katanya berapa anaknya? Sembilan, delapan, tujuh. Sementara hidupnya mana? Hidupnya di apartemen. Ya, apartemen satu tingkat itu ada satu, dua, tiga, empat. Empat kamar. Ya. Ada empat kamar. Setiap kamar satu keluarga. Ya. Ada dapurnya. Tengah sholat. Apa? Lapang. Ruang lapang begitu. Jadi kalau mereka itu bagaimana? Jadi suami istri tidur di kamar dengan yang paling kecil yang berbahaya itu Kemudian anak-anak yang lain semuanya tidur di mana? Di ruang tengah hati yang lapang tadi itu. Jadi jangan bicara masalah kelayakan di sana. Jauh dari kelayakan. Jadi hidupnya seperti itu. Dan itu tingkatnya sampai lima. Sampai tiga tinggi. Dan tanpa Nah, eh, kalau di beberapa negara ditetapkan kalau lebih dari tiga, empat, lima harus pakai kalau saya lift, karena kita kadang ada kadang pergi hidup mati 6 jam, 3 jam, 8 jam. Ya. Seperti itu keadaannya. Itu di apartemen yang semuanya kalau malam gelap ya air juga kesusahan. Saya bisa bayangkan kalau kita hidup secara hati nah, ini seperti mereka. Apakah kita bisa bertahan? Saya merasakan pada saat kembali Jogja, saya jadi pengungsi. Misalnya rumahnya roboh, kemudian saya harus hidup di kemah dan seterusnya itu harus susah. Ya tidur nggak nyaman, ya toh kemudian masalah kalau makanan masih ada, alhamdulillah. Nah, MTK juga sulit, itu kita merawat seumur hidup ini sangat enak luar biasa sekali. Tentang rasa aman dan tentang merasa itu masih ada pada jadi kita. Sementara juga ada. Sekarang hari-hari kita lihat suara turbina. Kemudian ledakan. Kemudian suara bom. Nah, kemudian korban. Hari-hari seperti itu ini hari yang ke-8 ini. Sudah 200 orang meninggal. Dan terus bertambah. Karena saudara kita di Gaza tidak mau Duduk di tidak perundingan, tidak mau menerima apapun kecuali blokade yang selama ini ditetapkan oleh penjaga Yahudi diangkat dari Gaza. Kalau enggak tetap bertempur sampai mati. Masya Allah luar biasa sekali dengan segala keterbatasannya dengan segala apa yang ada mereka berjuang nah, demi agama mereka demi akidah mereka. Sekarang kalau kita merujuk ke belakang menarik kembali sejarah kalau di antara orang mengatakan bahwa saja perusahaan raya Yahudi dengan secara khusus rakyat Palestina secara umum yang kaum muslimin itu bukan masalah agama itu hanya masalah perbuatan masalah sirah politik siasi ini namanya pengaburan akidahnya karena akhirnya orang mengatakan apapun tentang motif dibalik serangan Israel terhadap surga dari Gaza, surga dari Sebelah yang sudah itu adalah masalah akidah. Itu harga mati. Orang boleh berkata itu masalah politik, orang boleh berkata itu masalah perebutan tanah, Nah, kalau perbuatan kalau ber, apa perbuatan tangan itu maknanya apa? Dua kelompok ini sama-sama punya hak tanah tersebut. Hanya yang satu yang dikalahkan, yang satu yang menang. Tapi dari masalahnya orang-orang Yahudi tidak punya hak sama sekali. Nah, tidak punya hak sama sekali. Ya. Tanah itu adalah tanah kaum sunni Yang berakhir di sana adalah kaum muslimin dan orang-orang Yahudi hidup bersama dengan kaum muslimin ratusan tahun dalam keadaan aman. Orang-orang Nasara hidup ya, di bawah pemerintahan kaum muslimin ratusan tahun berabad-abad mereka aman. Tapi kalau kemudian kaum muslimin hidup di bawah tekanan mereka, di bawah pemerintahan orang Nasara atau orang Yahudi, apa yang terjadi? Kita di Indonesia saja kaum muslim mayoritas. Nah, antum sendiri tahu bagaimana apa yang terjadi di Poso, apa yang terjadi di Ambon. Nah, kita mayoritas di Indonesia, tapi apa yang terjadi? Seakan-akan kita adalah hidup di lingkungan minoritas. Berabad-abad orang Yahudi hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin tapi mereka aman, tidak pernah benar bahwa mereka dibantai, mereka dibeli, mereka dirampas, tidak pernah. Oleh sebab itu kalau kita ada yang mengatakan permusuhannya hanya di latar belakang masalah perebutan tanah atau kemudian gara-gara masalah politik ini semuanya adalah bohong. Karena Allah SWT menjelaskan dalam kitabnya yang mulia ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاعوا mereka itu senantiasa wala yazaluna terus menerus senantiasa bil istimrar memerangi kalian hatta yusukum an dinikum sampai mereka mengeluarkan kalian dari agama kalian ini yang dikatakan oleh Allah SWT kita dan juga bagaimana pembunuhan orang Yahudi dan orang-orang musyrik terhadap kaum muslimin orang yang beriman. tidaknya asal dan nas adawa tidak amal, al-yahud alladziina asrahu. Sungguh eh, kamu dapatkan orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini perbuatan dalam rasa. Dalam rasa perbuatan mana? Dalam rasa siapa? Tentu saja bukan. Dalam masalah agama. Dalam masalah akidah. Dan juga berbuat Allah Taala mengatakan, Walan tardal angkal yahud. Walan tardal Selama-lamanya orang Yahudi tidak akan ridho dengan dia. Walau Nasara. saya juga tidak Nasara. Orang Nasara. Hatta tidak millakum. Sampai kalian mengikuti milah mereka. Sekarang mana yang kita tidak percaya? Perkataan Allah SWT adalah Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran. Atau mencampurkan nah, akidah kaum muslimin. Yang memang katakan saya pernah membaca sebuah tulisan dari orang Cina, orang Cina ya, sekuler pluralisme mengatakan yang dilakukan orang-orang Gaza itu juga juga oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Orang Gaza pun menyerang mereka dengan roket-roket. Nah, mereka terbunuh, juga orang Gaza terbunuh. Artinya sama. Artinya sama. Mereka juga terkena, ini juga terkena. Yang jadi masalah itu siapa yang menyerang? Dan siapa yang diserang? Apakah tidak diperbolehkan bagi saudara kita kaum muslimin Palestina untuk membela diri mereka? Nah, bangsa yang lain boleh membela diri. Apakah kaum manusia di sana, saudara kita kaum muslimin Palestina tidak boleh membela diri? Wilayah yang sangat kecil, yang sangat sempit seperti itu. Ya, kalau seluruh bom miliknya orang Yahudi ditumpahkan ke Gaza habis katanya. Habis ya. ya. Tank, rudalnya, pesawat tempurnya, meriamnya, semuanya. Senjata-senjata berat tumpahkan ke Gaza. Tentu Gaza akan terbakar habis. Hancur berantakan. Tapi karena rasa takut dan pengecut yang dimiliki oleh orang Yahudi ini. Kalau dari logika seperti peperangan antara mungkin kalau kita bayangkan antara gajah dengan semut lah begitu ya. ya nggak ada ya, Jumlah pasukannya, persenjataannya, luas wilayahnya. Ya. Kalau Israel tidak menegakkan perlu kendalinya, yang perlu lulusan negeri kira Selesai enggak? Nah, kerja ini hanya dua ratus lima menit. Habis semuanya sudah? Nggak tersisa? Tapi semuanya kan di tangan Allah SWT bukan di tangan mereka. Wa makan wa Allah kalau makirin. Tapi rasa takut itu sekarang. Saudara-saudara kita di Gaza, pasukan mujahidin di Gaza menunggu kapan Israel punya nyali untuk perang darat. Kalau perang udara nggak bisa ditandingi. Nggak ada nggak punya pesawat, nggak punya helikopter. Nah, perang udara meriam, rudal nggak bisa ditandingi. Nah, ya, kalau kemudian terus kita dari dari jihad Islam menyerang balik dengan rokat mereka, itu roket buatan rumahan. Saya sendiri sudah tahu ya kalau di sana itu roket buatan rumahan. Wah, bulat jalan begitu dimasukkan, ya. nggak pakai maka tersebut otomatis menjadi milik negara. Ya. Eh, pakai mesin bubuk dibuat ujungnya dibuat badannya dibuat siripnya dan seterusnya kemudian dirakit dikasih apa begitu kadang-kadang pas waktu mesti dingin ditembakkan yang bledor itu biasa itu mesti dingin kan anunya jadi beku ya ya bahan kerjanya itu itu biasa kalau sekarang itu malah bahan dunia Ya, kalau pada mungkin dingin, berat orangnya Karena apa yang tadi itu jadi beku. Bahan-bahan rokok yang dimasukkan ke dalam rokok kayak itu. Ya, ya enggak mungkin bisa. Kalau dibandingkan dengan sebuah negara yang terlalu canggih sekali, Sebelumnya dimiliki oleh Amerika dan seterusnya. Ya, nggak ada bandingannya. Tapi dengan begitu, sekarang saudara-saudara kita di Gaza Mujahidin di sana pasukan mujahidin menunggu kapan Yahudi pasukan Zionis punya nyali untuk masuk dan melakukan perang darat ke wilayah ditunggu-tunggu butuh. Nah, ya, kalau mereka punya keberanian biasanya kan seperti itu. Kalau dalam kan taktik perang kan biasanya perang udara terus kencang baru kemudian satu tentara darat baru kemudian infanteri masuk tank masuk dan seterusnya. Barakuda, merkaba masuk. Tapi karena sebagaimana Allah sudah tambahkan dalam Al-Quran, nah, la yaqulu illa min wara'i. Mereka tidak merem-merem kecuali dari balik tembok. tidak punya nyali. Nah, dengan anak-anak Palestina yang hanya berdasarkan batu dan kepebil saja. Mereka tidak punya nyali. Ya. Tapi dengan begitu, nah, kalau bisa dijaga dan tak akan sempit dan tak ada seperti itu, mereka bisa bertahan. Perlu ya, tidak ini yang menjadikan saudara kita kaum muslimin dan bakal menjadi bertahan sampai detik ini. Ada beberapa Yahudi, ya, orang saya yang terkenal tulas, bangsa yang terkenal misalnya kurang ajar, berani sekali dengan Allah dengan tuduhan-tuduhan mereka terhadap ah, ah, Allah. Nah, kalau kita baca dalam Al-Quran satu satu tentang ayat-ayat dalam Al-Quran, banyak sekali celah-celah Allah bahkan telah berhenti Lisan-lisan mereka yang jahat mensifati Allah SWT dengan kalimat-kalimat yang kurang adab bahkan tidak beradab. Seperti orang Yahudi ketika mengatakan tangan Allah sentas lembu. ya Allah maghlulah. Tangan Allah semoga terbelenggu. Mereka juga mengatakan Inna Allah kafirun wa nahnu agniya. Karena kumah kau. Wa qatra'an anbiya dari hati. Mereka mengatakan Inna Allah kafir, sebenarnya Allah SWT miskin. Wanahnu agniya dan kamilah orang-orang yang kaya. Membayangkan perkataan seperti ini dikeluarkan oleh seorang yang beriman tentu suatu hal yang tidak mungkin. Illah ma samawati wa ma fil ardi milik Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi wa ma bainahuma dan di antara keduanya kemudian menuduh Allah SWT fakir orang yang mengatakan waqala bil yahud uzairullah orang yang mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah ini perancangan mereka meskipun Allah SWT bahwa Allah SWT punya anak Uzair eh. dan banyak lagi Nah, sampai mereka mengatakan Allah SWT telah menciptakan langit dan bumi selama enam hari, kemudian Allah SWT istirahat tiga hari. Hari Jumat, dari Sabtu, sama hari Ahad. Wa ma'ad Allah aqad. Sama sekali mereka tidak menghargai Allah SWT sama sekali. Ini kesulitan dan kerancangan. Ini orang-orang yang ini kejahatan mereka terhadap Allah serta banyak kalau kita baca dalam Al-Quran. Mereka menjadikan para ulama mereka ahli ibadah jantar dan sebagai Tuhan dengan Allah. Istaghfiru akhbar Allah ardaban Alhamdulillah menjadikan para rahib mereka, para ulama mereka sebagai Tuhan-Tuhan dengan Allah. Ini kejahatan mereka dan juga kejahatan. Mereka berharap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berharap bahwa Nabi itu akan datang dari kalangan mereka. Ternyata Nabi itu datang dari kalangan orang-orang Arab. Sebenarnya mereka tahu bahwa akan datang nubuah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi Ya'rifuna wa ya'rifuna abna'ahum. Ya. Mereka itu mengetahui Nabi sallallahu alaihi Ada seorang nabi bagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka. Mereka berbuat makar terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Seperti apa yang dilakukan oleh yang pertama adalah Bani Kainuqa. Pada awal-awal pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah Kemudian setelah itu terjadi perang Badar. Mereka pun sombong dan mengatakan bahwa orang-orang Arab tidak mengetahui taktik perang. Mereka jumlahnya sedikit dibandingkan dengan kami. Akhirnya bayi, bayi Kain buka pada satu saat ini terjadi di pasar kota Madinah. Ketika orang muslimah memakai jilbabnya, kemudian mengeceknya, menghinanya. Nah, jadi ujung jilbabnya itu terikat dengan batu. Ketika muslimah ini berdiri maka tersingkaplah awatnya. Maka ada seorang soleh langsung bangkit riwahnya. Kemudian membunuh orang Yahudi. Datang orang Yahudi yang lain mengeluarkan sampai kemudian membunuh orang yang Ansor ini. Maka sampailah khabar ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Rasulullah dan para sahabatnya, para sahabatnya mendatangi kampung Bani Mekah. Nah, kemudian memberikan ultimatum kepada mereka untuk keluar dari Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW usir mereka dari kota Madinah. Kemudian terjadi lagi dengan Bani Nadir Nah, makan yang dilakukan oleh Bani Nadir ketika pada saat itu ada terjadi pembunuhan di Madinah. Kemudian sebagaimana perjanjian kalau terjadi pembunuhan maka orang-orang Yahudi harus membantu Rasulullah dan kaum muslimin membayarkan biayanya Ternyata mereka tidak membayar. Ketika datang Nabi SAW ke kampung mereka, apa yang mereka hendak lakukan? Hendak membunuh Nabi. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya duduk di jalan begitu di pinggir sebuah rumah. Kemudian orang-orang Yahudi datang dari atas dengan bawa batu besar hendak menimpa ke atas kepala seorang seorang dan para sahabatnya. Datanglah Jibril memberitahu tentang makan mereka. Kemudian Rasulullah sempat pergi dan sia siap makan. Maka pada waktu juga Rasulullah SAW mengusir bulan dari batin. Apa? Perbuatan busuk dan perkongkolan jahat mereka terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian perang perang ada Bani Hurairah sebagaimana perjanjian Madinah di atas Madinah antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi di Madinah Apabila orang yang harus diserang maka menjadi kewajiban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin untuk membela mereka, membantu mereka. Dan sebaliknya juga, apabila orang tua dan para yang diserang oleh orang-orang di luar Madinah, maka orang Yahudi pun wajib untuk membantu Rasulullah dan para sahabatnya. Ternyata orang Yahudi harus bersetongkol dengan orang-orang munafikin dan orang-orang kafir Quraisy untuk menghancurkan dan membinasakan Rasulullah dan para sahabat. Mereka berjanji kemudian setelah itu mengingkari janjinya. Seperti ini sifat orang Yahudi. Maka ketika selesai perang Ahzab, begitu Ahzab, maka Rasulullah SAW mendatangi orang-orang Bani Quraisy kemudian juga mengusirnya ya. kota Madinah kemudian mereka akhirnya masuk di Khaybar sampai kemudian pada masa setelah itu kemudian juga dari Khaybar pun akhirnya diusir dari sana sampai kemudian masa Umar bin Khattab melarang satu orang pun Yahudi tinggal di Jazirah Arab diusir semuanya dari jadi Arab. Ini silsilah permusuhan orang Yahudi nah, terhadap Islam dan kaum muslimin. Sekarang pun kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi mereka mengajak acak tatanan dunia dengan PBB-nya, dengan IMF-nya, dengan bank dunia dunianya, dengan ribanya, bagaimana mencekik sekarang Islam dengan ribanya. Ada Rotary Clubnya, ada Lions Clubnya. Ini semua perpanjangan tangan dari orang-orang Yahudi. Preman kolinya dan seterusnya. Nah, kalau anda perhatikan, kalau anda di negara Arab ya, bagaimana yang namanya kalau anu ya apa namanya televisi ya televisi pada pada boleh itu. Kalau datangnya dari Israel itu semuanya tanpa busuk. Film-film porno itu diarahkan ke negara-negara Arab. Eh. Jadi kalau kita hidup di negara seperti itu, kalau di Indonesia ada berapa channel kalau negara-negara ah, itu bisa satu, televisi itu bisa satu lebih dari televisi channel. Dan saya melihat dari Israel, ya yang banyak adalah film-film yang berbau pornografi mungkin pornografi dari awal anda. Itu dalam untuk apa? Merusak akhlak kaum muslimin. Ya. Tentang Yahudi itu menjadi luar biasa. Mereka tidak rasa membiarkan manusia bangkit berhenti atas hati mereka tidak ada. Dalam masalah sederhana saja, nah, momennya pemerintah membuat sebuah kegiatan. Ya, kasus tahun 98 sekolah bagaimana menghancurkan ekonomi Indonesia. Siapa dia? Orang yang ini kejahatan dari mana semuanya dari waktu-waktu yang baru sekarang di depan mata kita, di hadapan kita. Gaza sedang menangis, Gaza sedang merintih. Yang jadi pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan terhadap saudara-saudara kita Kita tidak ada bedanya dengan saudara kita yang lebih berani Berampung yang Kalau satu akidah, yang mengikat kita adalah akidah Mereka saudara, Islam kita, bukan saudara iman kita. Dan itu adalah satu tubuh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diberikan Imam Bukhari, "Maka mukmin بتعاطفهم وتراحمهم وتوسيهم كما فزلة واحد إذا اشتكى من عرف تداعى له سائدة بالهموم والقعر sering hadis ini kita dengar maka kita ulang-ulang supaya maknanya betul-betul meresap dalam jiwa kita. Bahwa apa yang diberikan kepada kita di data atau di belah dunia lain itu seharusnya juga kita rasakan. Karena kita satu tubuh. Nah, perumpamaan orang yang beriman dan kasih di antara mereka, bau-bau di antara mereka sebagai satu, aku tidak salah satu di antara anggota tubuh ini, anggota jasad ini sakit, maka seluruh tubuh itu akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Ini semua tak Al Muslim aku Muslim, layak dirimu, layak dulu, layak dirimu. Seorang Muslim adalah saudara Muslim bagi yang lainnya. Tidaklah dia membiarkannya, dengan tidak menolongnya, tidak mendoliminya, dan juga, juga tidak menyerahkan kepada musuh-musuhnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di sana? Berdoa mengatakan kepada Allah SWT pada waktu yang sadar. Kalau itu pun berat, apalagi harus berbuat jiwa, harta, tambah berat lagi. Tidak tidak tidakkah bisa di antara kita berapa banyak orang yang ada di sini? 100 orang, 50 orang memilih waktu yang tepat pada waktu yang mustajab sebelum berbuka di antara Islam dan Adam ketika malam tersisa sepertiga akhir saja. Nah, waktu, waktu seperti itu kita akan kita kita beri ya Allah ya Allah ya Allah. Saya berkata sesuatu yang Saudara-saudara saudara sekarang mendapatkan ujian dan cobaan mendapatkan ujian paling luar biasa pada diri mereka, pada kehormatan mereka, pada kemuliaan mereka. Ya Allah hapuskanlah, angkatlah cerita mereka. Ya Allah mereka adalah saudara Nabi, para sahabat, mereka lemah. Ya Allah aku adalah maha kuat, maka kuatkanlah mereka. Ya Allah mereka adalah orang miskin, mereka adalah orang, orang kaya, maka kaya mereka dan seterusnya doa-doa yang makbul. Apa sulit? Karena tidak ada yang sulit. Tidak ada kalau tidak ada kita doa yang terkabul oleh Allah SWT. Doa. Kalau ada sebagian di antara anak kita titipkan anak kita. Nah, ada kita ini titipan. Nah, Kenapa masih di kantong kita ini bukan harta kita. Kalau sudah antum sedekahkan, sudah terima Allah, itu menjadi harta antum. Akan memberatkan timbangan harta antum. Tapi kalau masih di kantong antum, itu nggak tahu mungkin bisa jadi menjadi harta antum, bisa jadi menjadi harta orang berapa saat bisa dicuri, berapa saat bisa hilang, berapa saat bisa aku berikan kepada anak antum. Tapi begitu kita sedekahkan dan diterima oleh Allah SWT itu harta kita. Yang Allah akan gantikan berlipat-lipat ganda. Apalagi pada bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW Azwajun Nas Wa ajwad ma yakun fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Dan lebih-lebih kedermawan dia pada waktu Ramadan. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain yang juga dalam ini dan Ahmad, Abdul sedekah di Ramadan." Sebaik-baik sedekah itu ada pada waktu Ramadan. Nah, Nabi SAW terkenal dengan model maulana dan juga para sahabatnya. Ya, sejarah salah satu di antaranya adalah sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar dan Khattab. Disebutkan dalam riwayat ini kisah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu وقع لي مال كثير فأمرنا رسول الله SAW بصدقة aku mendapatkan harta yang banyak. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Maka Umar mengatakan, Wallahi, la usabikan Abu Bakr al-yawm. Ini Allah saya hari ini hendak mengalahkan Abu Bakar. Saya akan bawa harta saya separuh dari milik saya. Wajib itu jelas Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sebelah, ya Umar, mada abu Bakar di ahli. Kemudian Rasulullah uh, Umar membawa hartanya tadi separuh tadi betul ada pun Nabi SAW kemudian Nabi bertanya kepada Umar ya Umar apa yang kamu sekarang untuk keluarga Fakul sumislah maka Umar mengatakan separuhnya misalnya separuh disediakan separuh disimpan untuk keluarganya Masya Allah kita bayangkan separuh dari harta kita berapa ya, ya. Kita bayangkan yang selalu dari anak kita Ustaz Alvan ini saya masih punya anak-anak kecil yang masih butuh Perawatan, dan sekolahnya bagaimana biaya lainnya tentunya Nanti kalau sakit, butuh biaya kalau sakit Oh iya, saya juga belum punya rumah Tanah juga belum punya, ini masih ada Panjang anak-anaknya itu, impiannya itu masih panjang Hai. Aku tinggalkan yang selalu untuk keluarga Tuhan ya Rasulullah. Fajara Abu Bakrin Bimalikul lihi Datanglah upakan dengan harta semua Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar Ya Abu Bakar, mata tahu kali akhir Apa yang kamu sekarang untuk keluarga Kalau tarafku Allah wa Rasul Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Hartanya semua diserahkan. Yang disisakan apa? Yang disisakan adalah keluarganya Allah dan Rasulnya. Allah yang tawar salihin. Allah yang mengurusi orang-orang yang soleh. Insya Allah Allah tidak akan berani menyia-nyiakan orang-orang yang soleh dan amal mereka. Kenapa orang seperti itu? Karena para sahabat dulu itu lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah dibandingkan dengan apa yang ada di kantongnya. Dibandingkan dengan apa yang ada di rekeningnya. Karena apa? Maka indah Allah apa yang ada di Allah itu kan. ada, ada pada kita yang pasti akan punah dan habis Satu lagi seorang sahabat Tolhan Ubaidillah Salah seorang sahabat yang kaya raya Punya kebun Di depan masjid Nabi SAW Di dalamnya ada mata air yang Air yang sangat-sangat jernih Nabi SAW sering datang ke kebun itu Kemudian minum airnya Arbun Jernih Sejuk datang satu saat ke rumahnya dan keadaan wajahnya wajahnya dalam keadaan susah bunda maka istrinya bertanya kepada suaminya ya Abdullah mali arafaka lihal wajhi Wahai Abdullah, kenapa aku melihat wajah dalam keadaan bunda dalam keadaan pedih dalam keadaan seperti itu. Ini seorang istri Jangan sampai kemudian istri yang soleh tentunya Jangan sampai kalau kemudian suami eh, suaminya datang ke rumah dalam keadaan capek, dalam keadaan susah, kemudian sudah langsung disodori daftar belanjaan satu dua tiga empat tidak pusing bagaimana kalau mendapatkan suaminya datang datang jadi ditanya wahai suamiku apa yang buat sedih kalau aku bisa membantu dan menolongmu maka sampaikan kepada aku sehingga aku bisa meringankan beban pikiranmu dan terusnya bukan malah disodori dengan berbagai macam permintaan tanya dengan baik suami mengatakan Ketika istri mengatakan seperti itu, wahai suamiku, mengapa aku tidak wajah berlentara seperti itu? Apa yang aku tidak membantu? Maka suaminya berkata Nekma anti khalilah, sungguh engkau adalah istri yang sangat baik. Kemudian suami mengatakan, mari qad kasura Hada ini akrabani Harta semakin banyak Ini yang buatku sedih Coba dibandingkan dengan kita Kira-kira ada yang berapa? Dapat keuntungan dalam perdagangannya Dapat gaji Bukan yang ke 13 bahkan yang ke 15 nah, Kira-kira apa yang kita katakan Senang, gembira, teriak wah lagi anda ya ini dapat rezeki mampu ada kerugian runtuh ini tabii ya manusia ya orang dapat rezeki senang iya loh hartanya bertambah rezekinya tambah numpuk tambah gemuk senang nah, manusia nah, tapi satu ini ini di luar dari kemanusiaannya sifat kemanusiaannya di luar karena harta yang sebagai tambah banyak malah tambah susah kenapa kalau kita melihat ke akhirat tentu itulah seharusnya sikap seorang muslim semakin banyak harta semakin susah kenapa hisabnya semakin panjang Iya, saking banyak satu rupiah satu rupiah bisa. Tanazal qadra yaumul zaman hatta dari an apa? Tapi seorang hamba itu tidak berada di tempat yang dia dia tanya tentang perkara itu dan memari tentang hartanya. Min aina tadhab fima anfaq. Dan mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Satu rupiah satu rupiah akan ditanya. Ini Diminta bertanggung jawab. Sehingga dia susah. Maka istrinya pun memberikan solusi. Masa solusinya sudah luar biasa. Nanti ya Abdul Ibn. yang Abdul Batinnya. Katakan tadi. kalau hatta la yakla minhu walau dirhamu. Maka para suami itu ke hartanya. Sehingga tidak berbeda walau satu dirham. Kemudian rawi kisah ini yang kita akan kita jadi pertanyaan kepada saudaranya sahabat Tolha Ubaidillah. Bertanya, Malu sana mal Tolha Ubaidillah. Berapa banyak hartanya? Dulu itu berapa kali hartanya? Nama dari mengatakan al dia ya, Al-Dirham ratus ribu dirham Moga dihitung Mau dihitung Berapa banyak harganya hitungnya ya iya, Ya ratus ribu dirham Jadi kata kita mengukurnya pakai dinar saja Kalau dinar kan jelas Ya satu dinar itu sama dengan dua belas dirham Jadi kalau 400 ribu dirham dibagi 12 jatuhnya sekitar 33 ribu lebih dinar 33 ribu satu dinar sama dengan 4,25 gram emas Jadi kalau 33 ribu dikalikan 4,25 kira-kira berapa? 141 ribu gram emas kalikan 500 ribu masih nyanda enggak hitungannya itu eh. berapa? Keluarnya berapa? kalau HP-nya yang jadi ya nggak nyanda ah kira-kira di antara kita yang punya uang 70 miliar itu siapa? Tidak masuk akal dibagikan dengan begitu saja. Sehingga tidak terusnya walaupun satu diri paham karena keinginan saya yang luar biasa oleh sebab itu kalau kemudian kita tidak berinfak ya kita melihatnya jangan melihat ke belakang kalau kita masih punya tanggungan apa namanya hutang atau seterusnya ya punya hutang karena hutang lebih jauh ya. Tapi kalau kita tidak punya hutang, anda punya hutang tapi sudah ada uang yang dipersiapkan untuk untuk membayarnya. Masih ada uang misalnya yang kita sepakat untuk kembali Karena itu kembali berarti kan kalau kita. Coba Anda perhatikan hadis yang itu atau silakan Imam Ahmad. Rasulullah SAW berkata, "Man nafar musliman di mawdi'in itu tahap hurmatihi wa intahaku fi 'irdihi illa nasarahullah maufihi rizqu fi tidak Tidaklah seorang muslim menolong seorang muslim yang lainnya dalam keadaan apa dia ada aku kehormatannya si injak kemuliaannya direndahkan Melainkan Allah SWT akan orang dia pada saat dia membutuhkan pertolongannya Mutlak pertolongan Allah SWT. Karena berjaza min jinsil amal. Kalau kita menolong saudara kita, Allah akan balas dengan kita. Wallahu fi awli abdi maka al-abdu fi awli akhihi. Allah SWT senantiasa akan menolong hambanya selama dia menolong saudara saudaranya. Oleh sebab itu, kalau dalam urusan tolong menolong, dalam urusan kepedulian, kalau antum lihat, dengan melihat orang-orang sekarang ya, lihat dulu bagaimana para sahabat. Wayusiruna ala anfusihim hati apa mendahulukan saudaranya. Walaupun mereka juga berhajat, Para guru yang kaya itu bersyukur dengan banyak bersedekah. Yang miskin pun bersabar. Tidak minta-minta. Tidak pernah mengeluh. Nah, suatu saat Aisyah radhiyallahu taala sedang meriwayatkan hadis kepada para sahabat yang lain murid-muridnya tiba-tiba datang suara gemuruh dari luar kota Madinah. Aisyah Allah taala bertanya apa ini? Suara bidan kerasnya. Kemudian murid-muridnya mengabarkan itu kafilah datang milik Abdurrahman bin Auf datang dari Syam sebanyak 700 ekor unta penuh dengan barang dagangan-dagangan dari Syam. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, "Kami itu menjadi, Aku telah mendengar dari kekasihku Nabi SAW Bahwa yang pertama Awal wajhul naran Cuma dibak dari Al-Fuqara Orang yang pertama kali masuk dalam surga dari umat surah nabinya adalah orang-orang fakir Khobar ini sampai ke telinganya sahabat Abdurrahman. Langsung mengatakan hati di wajibillah. 700 ekor unta dan telur dan lain-lain tadi itu langsung disediakan Tidak mikir lah, mungkin separuhnya atau setengahnya atau seperti jalan tidak mikir. Tidak seperti kita. Kalau kita ada sedekah, dompet dia dulu. Yang merah, yang ungu, yang apa, ujung-ujungnya yang pedang. Masukkan loh. sudah ada di bawah. Jangan lupa doa untuk berbagai itu Ya, doa untuk kemenangan mereka. Semoga Allah SWT memberikan pertolongan untuk mereka. Itu juga menyebarkan apa perangkatnya. Ini sebanyak Allah. Mungkin yang sebanyak kesempatan kali ini. dan Allah. Subhanallah. syarulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah radio suara Quran, media kalam ilahi.